bahwa hukuman-hukuman itu mengikuti amal. Al jazau min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Maka orang yang melakukan uh, satu dosa, maka dia akan dibalas dengan keadaan dosa tersebut. Di sini orang-orang Yahudi melakukan sesuatu yang seolah-olah taat, padahal maksiat. Ya. Yeah seolah-olah taat padahal maksiat seolah-olah mereka tidak mencari ikan di hari Sabtu itu karena mereka hanya memasang jala di Jumat sore kemudian ikan yang ada di jala tersebut diambil di Ahad pagi Berarti seolah-olah Bani Israel orang yang taat. Gitu. Padahal sebetulnya ini maksiat. Hila. Ngakalin dalil. Ini ciri khas orang Yahudi. Oleh karena itu Allah hukum mereka dengan hukuman yang sama. Allah rubah mereka menjadi sesuatu yang seperti manusia, padahal bukan manusia. Hewan yang paling mirip dengan manusia, padahal bukan manusia. Apa? Kera. Ya, ini keterangan dari beliau Syekh Utsaimin rahimahullah. Al-jaza min jinsil amal. Ini yang ke tujuh. Kita lanjutkan yang ke delapan. Anna ha'ula'il yahuda soru ya'buduna tagut. Bahwa orang-orang Yahudi menjadi orang-orang yang menyembah tagut. Sebagian orang-orang Yahudi menyembah tagut. Jelas. Tidak boleh kita ragu bahwa mereka menyembah tauhid. Ragu terhadap hal ini berarti ragu terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran tegas-tegas mengatakan wa'abadat ta'wud. Di antara orang-orang Yahudi itu ada yang menyembah tauhid. Wala syakka annahum hatta al-an ya'buruna dan tidak diragukan lagi sampai sekarang, sampai hari ini. Mereka, sebagian mereka masih menyembah Tawud. Liannahum abadu syaitan wa ata'uhu wa asallaha wa rasulah. Karena mereka menyembah syaitan, mentaati syaitan, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Yang pada pada hakikatnya berarti mereka menyembah togun. Diawali di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Islam ini datang sampai hari ini. Mereka keadaan mereka seperti itu, menyembah syaitan, mentaati syaitan, e, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah Yahudi. Wafil الآية nuk نقطة نحوية في قوله عليه ومنهم Seperti biasa beliau membahas dari segi nahu. Ada sesuatu yang perlu diperhatikan bagi antum yang belajar bahasa Arab, ilmu nahu, maka antum akan uh, timbul pertanyaan di diri antum tentang man la'anahum Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum ini man la'anahu ini mufrad apa jamak mufrad apa jamak man la'anahu domir hu di sini mufrad apa jamak ya mufrad satu orang secara kaidah nahwu bahasa satu orang wa ghadiba alaihi hi mufrad apa jamak mufrad satu orang. Tapi kenapa wa minhum mufrad apa jamak? Jamak. Ya, berarti ada sedikit muskilah. Kenapa awalnya mufrad kemudian jamak? Kalau jamak dulu kemudian mufrad mungkin di antara orang-orang Yahudi itu yang banyak itu ada satu orang atau dua orang atau tiga orang yang dirubah menjadi kera dan babi. Ucapan ini kan tidak menimbulkan masalah. Eh, ini justru mufrad dulu. Satu dulu, man. Semua orang tahu man itu mufrad. Ah, seperti biasa, beliau menuntaskan masalah dengan sangat baik. Karena kaidah nahwu e, harus dihadapkan dengan kebiasaan orang Arab berbahasa Arab. Kaidah nahwu man itu mufrad. Tetapi menjadi kaidah pula dalam berbahasa Arab bahwa bisa juga dipakai dalam jamak. Oleh karena itu beliau menjawab annahu ru'iya fil ifradi al-lafzi wa fil jam'i al-ma'na. Secara lafaz betul mufrad secara lafat betul mufrad tetapi secara makna jama man itu siapa seseorang mufrad secara lafad. oleh karena itu man la'anahumullah tidak boleh man la'anahumullah ha. karena secara lafad mufrad bukan jama tapi secara makna jama secara makna jama dan ini tidak ada masalah. وقال من لعنهم الله وغضب عليه وجعل منهم القردة ولم يقل وجعلهم قردة ya di sini waja'ala minhum Berarti apa? Li'anna la'na wal ghadaba 'am lahum jami'an wal uqubatu bimaskihim ila qiradatin wa qanazir khasun biba'dihim. Laknat, ghadab, murka, kutukan Allah itu umum untuk mereka semua. Secara umum bahwa orang-orang Yahudi dilaknat, dikutuk secara umum. Tetapi hukuman Allah yang berupa merubah mereka menjadi kera dan babi, semuanya tidak. Khosun biba'dihim. Sebagian mereka saja. Maka sebagian mereka tidak menjadi kera dan babi. Secara umum bangsa Yahudi eh, dilaknat, dikutuk. Tetapi eh, yang dirubah menjadi kera dan babi sebagian saja. Oleh karena itu ketika mereka eh, bangun kemudian siang semakin siang semakin siang tetapi keadaan tempat-tempat keramaian mereka masih sepi masih sangat sepi tidak seperti biasanya jam-jam segini mungkin waktu duha ya jam 9 jam 10 sudah ramai Kok ini masih sepi? Kemudian mereka penasaran melihat ke rumah-rumah eh, tetangga-tetangga mereka dan ternyata di dalamnya tidak ada manusia tapi kera dan babi. Ya. Yeah. Dan tidak lama setelah itu mereka mati. Diriwayatkan Ibnu Katsir membawakan beberapa riwayat uh, tiga hari ya hanya beberapa hari saja tiga hari wa min fawaidil ayat thalithati ma yari dan di antara faidah-faidah dari ayat yang ketiga ayat yang sudah dibawakan oleh beliau itu sebagai berikut yang pertama ما تضمن سياق هذه الآية من القصة العجيبة في أصحاب الكهف وما تضمنته من الآية الدالة على كمال قدرة الله وحكمته Ayat yang kandungan dari ayat yang dibawakan oleh beliau adalah kisah yang menakjubkan yaitu kisah Ashabul Kahfi. Dan kisah ini menunjukkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah dan hikmah Allah. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Seandainya Allah menghendaki yang lebih ajib dari itu bisa. Ya, ini uh, salah satu hikmah Allah, kekuasaan Allah kisah Ashabul Kahfi. Tapi sekali lagi kisah Ashabul Kahfi ini tidak lebih menakjubkan dari keadaan apa kemarin? Langit dan bumi seisinya ini. Langit dan bumi seisinya ini lebih menakjubkan dari Ashabul Kahfi. Gitu. Bahkan apa kata Ibn Abbas? Apa yang aku sampaikan kepada kalian di hadapan para tabi'in Ibnu Abbas mengatakan, apa yang aku sampaikan kepada kalian yang berupa sabda-sabda Nabi ini lebih menakjubkan dari Ashabul Kahfi. Ya. Kisah Ashabul Kahfi memang menakjubkan. Tetapi ada yang lebih menakjubkan. Ya. Di antaranya yaitu apa yang terjadi di jagat raya alam semesta ini. Ini lebih menakjubkan dari kisah Ashabul Kahfi. Orang tidak melihat karena orang tidak merasa karena setiap hari melihat. Kan salah satu kelemahan manusia itu. Sesuatu yang yang besar, yang penting, yang mahal, tapi tiap hari uh, ada di hadapan dia. Akhirnya dia remehkan. Tapi sesuatu yang kecil, yang tidak penting, yang sepele, tetapi uh, dia baru melihat sekali itu, maka dibesarkan. Ini salah satu keburukan cara pandang manusia. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya menerangkan mana yang besar, mana yang kecil. Bukan berdasarkan perasaan manusia. Kalau berdasarkan perasaan manusia, maka seperti itu. Ya. Yang kedua, anna min asbabi bina'il masajid 'ala al-qubur al gulu fi ashabil qubur. Di antara sebab-sebab kenapa orang membangun masjid di atas kuburan adalah karena mereka gulu terhadap penghuni kubur itu. Gulu terhadap penghuni kubur itu. Coba, kalau kuburan orang awam, kuburan orang biasa, tidak mungkin dibangun, tidak mungkin dibikin oh, bikin megah, mewah, kasih lampu dan seterusnya, tidak. Ah, mereka awalnya menganggap penghuni kubur ini besar, mempunyai kebesaran, orang saleh dan seterusnya. Maka dengan sebab ini lalu dibangun sesuatu di atas kubur itu. Ya. Oleh karena itu Islam mengajarkan untuk tidak membesar-besarkan orang yang sudah mati. Ya. Sebesar Syahalbani, sebesar Sa'ib bin Bas, sebesar Syekh Utsaimin ketika mati sama dengan yang lain. Sama-sama jasad. Ya. Yeah. Beda kalau masih hidup. Beda kalau masih hidup. Ya, ketika sudah wafat, apa yang kita besarkan? Nasihatnya, wasiatnya, tulisan-tulisannya, ilmu yang mereka dakwahkan, bukan jasadnya. Maka jasad sama saja jasad seorang alim besar dengan jasad seorang muslim biasa sama. Nyolatinya sama, nguburinya sama, ya, doainya sama, kecuali dengan orang kafir. Tidak disolati, tidak dikafani, tidak dikubur bersama kaum muslimin. Adapun oh, sama-sama uh, muslim, seorang ulama besar dengan orang awam kalau sudah mati sama. Oleh karena itu jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul mendatangkan berkah ketika masih hidup. Ketika masih hidup. Adapun beliau sudah wafat, maka tidak ada keberkahan lagi dari jasad beliau. Ya, maka para sahabat uh, apa? Uh, bersalaman dengan Nabi, mengambil ludah Nabi dan seterusnya ya ketika masih hidup. Adapun tentang ludah ini uh, hanya ada satu riwayat yaitu dalam Futuh Mekah atau perjanjian Hudaybiyah ketika para sahabat menunjukkan kepada Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy bahwa kami semua para sahabat siap mati demi Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi meludah tidak sam pernah sampai ke tanah. Ketika Nabi meludah dibikin rebutan ludah Nabi oleh para sahabat. Itu hanya kali itu. Adapun di Madinah sehari-hari nggak ada riwayat itu. Ini para imam mengeluarkan fawaid untuk menunjukkan kepada kafir Quraisy kan ditonton oleh Abu Sufyan Abu, Abu Sufyan uh, dengan apa lewat uh, Abbas uh, berdasarkan pelindungan Abbas datang ke kemah-kemah kaum muslimin uh, Abu Sufyan melihat itu Ya. Lalu Abu Sufyan kembali kepada kaumnya dan mengatakan, aku belum pernah melihat ada satu kaum yang lebih mencintai pemimpinnya kecuali eh, sahabat sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ah, oleh karena itu orang yang sudah meninggal maka tidak ada oh, dan tidak boleh dibesarkan jasadnya. لأن الذين غلبوا على أمرهم بنوا عليهم المساجد karena orang-orang yang uh, menguasai keadaan mereka yang dimaksud pemimpin uh, membangun masjid di atas kuburan itu. Di atas kuburan Ashabul Kahfi itu. Liannahum saru indahum mahadul ihtiram wal iqram faghalabu fihim. Mereka Oh, berbuat seperti itu dengan tujuan memuliakan, menghormati, membesarkan dan ini keliru. Ini pun mengandung arti bahwa tidak mentang-mentang niat baik kan memuliakan orang kan baik, menghormati orang kan baik. Tidak mentang-mentang niat baik akibatnya baik. Kan tujuan mereka baik. Nah, inilah yang di ketahui oleh iblis dan dengan inilah iblis menipu manusia pertama kali dalam masalah syirik. Sebelum itu kan belum ada. Sebelum penghormatan kepada Yagus, Ya'uq, Suwa'wat kan belum ada syirik. Selama seribu tahun dunia ini berjalan. Belum ada syirik. Syirik pertama kali dari talbisul iblis, tipuan iblis terhadap kaum muslimin waktu itu untuk menghormati orang-orang soleh mereka yang sudah mati, yaitu Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad. Dengan cara membuat patung. Ini kesyirikan pertama kali. Jadi seribu tahun pertama tidak ada kaum muslimin yang berbuat syirik. Jangankan kafir non muslim, syirik saja tidak ada. Ah, ini yang dimaksud menurut Ibnu Abbas ya. Eh, firman Allah, "Kana nasu ummatan wahidatan." Dulu manusia itu umat yang bersatu. Dulu berarti pernah manusia ini sejagat raya ini bersatu padu. Berapa lama? Seribu tahun. Kenapa dikatakan mereka bersatu padu? Karena tidak ada satupun dari mereka yang berbuat syirik. Dari sini kita tahu apa arti persatuan. Apa ta'rif persatuan menurut Allah Rabbul Alamin? Bukan tidak saling melotot, tidak saling menyerang, tidak saling iri dan seterusnya, bukan. Tapi tidak ada yang syirik. Itu persatuan yang sebenarnya. Adapun saling melotot, saling uh, mukul dan seterusnya manusia. Manusia. Kalau ingin tidak ada saling pukul, saling menuduh, saling ini, saling itu, nanti di surga baru ada. Selagi di dunia Umar dan Abu Bakar, Abu Bakar dan Umar berselisih. Ya. Abu Bakar pernah mengatakan di hadapan Nabi, wahai Umar, selama ini engkau memang selalu menyelisihi aku. Dari ucapan Abu Bakar ini menunjukkan bahwa Abu Bakar dengan Umar itu sering sering berselisih. Manusia. Ya. Bahkan waktu itu dua anak Adam berbunuhan. Abangnya membunuh adiknya. Tapi masih dikatakan bersatu. Maka tahulah kita bahwa persatuan adalah dengan tauhid. Ketika seluruh kaum muslimin bertauhid, maka itulah bersatu. Yang ketiga, yang terakhir, annal wa fil kuburi wa in qalla qad yuaddi ila ma huwa akbaru minhu. Gulu terhadap kuburan walaupun sedikit saja, walaupun kecil, tetap saja dia akan mengakibatkan sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Walaupun kecil. Oleh karena itu, sekecil apapun kalau gulu haram Apa? Meninggikan kuburan itu lebih dari sejengkal. Kan kecil. Ya, menembok kuburan. Kan kecil. Tetap gulu. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حين بعثه oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib ketika Ali diutus oleh Nabi untuk memimpin perang Khaybar. apa kata Nabi? Allah tada'a qabran musharrafan illa sawwaita. Janganlah engkau biarkan kubur yang meninggi, yang menjulang, ratakan. Boleh ditinggikan maksimal satu jengkal. Padahal hal yang sepele apa sih? Oh, bahayanya kubur agak tinggi. Ya, ini pembahasan ini sudah lewat bahwa Nabi betul-betul menjaga umat ini dari syirik dengan penjagaan yang sangat-sangat kuat. Sangat besar perhatian beliau terhadap umat ini agar tidak terjatuh dalam syirik. Ya, kita teruskan hadisnya. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari Abu Sa'id radhiyallahu an Sa'id Al-Khudri bukan Abu Sa'id Al-Mu'alla Abu Sa'id bin Mu'alla ada dua Abu Sa'id ya uh, secara umum Abu Sa'id Al-Khudri ya kecuali hadis tentang bacaan suratul Fatihah diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Mu'alla. Ini Abu Sa'id Al-Khudri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal kudzati bil kudzah sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Hazwal kuzzah bil kuzzah. Kuzzah ini bulu yang ada di anak panah. Anak panah biasanya ada bulunya. Pendek sekali bulu. Anak panah saja tidak terlalu panjang. Ini bulunya pendek sekali. Nah, segitu kira-kira. Sekudzah demi sekudzah. Sebulu demi sebulu kalian akan mengikuti uh, kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Ini riwayat Imam Ahmad. Adapun riwayat Imam Bukhari dan Muslim, shibron bi shibrin wa bi dira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hathwal kudzati bil kudzah ini riwayat Imam Ahmad. Semakna dari sini kita tahu bahwa para imam ahlul hadis meriwayatkan hadis dengan makna. Dengan makna. Adapun meriwayatkan Al-Quran tidak boleh dengan makna. Harus dengan lafad. Maka lafad Al-Quran tidak boleh berubah sedikit pun. Adapun lafad hadis bisa berubah. Hatta lau dakhalu juhra dabbin hingga ketika mereka orang-orang sebelum kalian masuk ke dalam lubang biawak. Dob sering diterjemahkan dengan biawak. Tapi para ahli mengatakan bahwa biawak yang ada di negeri kita ini mungkin tidak bisa disamakan dengan dob yang ada di hadis. Terutama ketika dob yang dimakan oleh Khalid bin Walid yang dimakan di hadapan Nabi dan Nabi membiarkan. Dob di situ memakan apa tumbuh-tumbuhan dan tidak buas. Adapun biawak yang ada di negeri kita ini e, buas, bertaring, berkuku dan seterusnya. E, kaidah bahwa hewan yang buas bertaring, berkuku tajam, memangsa, mang, memakan mangsanya dengan taring dan dengan kuku itu haram. Maka menyamakan biawak dengan dob kurang tepat. Ya. Dan dob di sini adalah dob yang mempunyai lubang-lubang yang dalam di padang pasir. Orang yang masuk ke lubang dob itu tentu dikatakan orang yang tidak normal, tidak waras. Ya, tapi Nabi katakan jika orang-orang sebelum kalian masuk ke dalam lubang dop itu, ladaqaltumuhu, maka kalian akan ikut masuk juga. Artinya, walaupun perbuatan yang tidak masuk akal, perbuatan yang tidak waras, perbuatan gila, tetapi kalian akan mengikuti. Qalu ya Rasulullah al-Yahud wa nasara Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksud umat-umat sebelum kita itu Yahudi dan Nasrani? Nabi balik bertanya, Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, ini hadis yang sangat masyhur yang dibawakan oleh para imam untuk mentahdir kaum muslimin jangan sampai mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Maka Syahul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, hanya ada satu cara bagi kaum muslimin untuk meraih kejayaan. Apa cara yang harus ditempuh oleh kaum muslimin untuk meraih kejayaan? Selisihi Yahudi dan Nasrani. Ya. Dengan menyelisihi Yahudi dan Nasrani berarti taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Nabi alaihi salatu wasallam otomatis menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Ya. Yeah. Apa kata Nabi tentang jenggot? Dalam rangka menyelisihi Yahudi Nasrani. Apa kata Nabi tentang merapikan kumis? Dalam rangka menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Apa kata Nabi tentang makan sahur? Dalam rangka menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Salat memakai sendal dan seterusnya dan seterusnya. Jangan beribadah di atas kubur. Jangan menjadikan kubur-kubur tempat ibadah. Ini dalam rangka menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Ya. Bahkan surat terbesar dalam Al-Quran yang kita baca minimal 17 kali dalam sehari semalam. Maknanya seperti itu. Kita memohon kepada Allah, Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, yaitu Rasul dan para sahabat, bukan jalannya orang-orang Yahudi, bukan jalannya orang-orang Nasrani. Itu kita ucapkan minimal 17 kali dalam sehari semalam. Eh, terambil dari lafaz ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksudnya seperti itu. Tafsiran ini sepakat uh, para imatul mufassiri bahwa yang dimaksud an'amta 'alaihim adalah rasul dan para sahabat yang dimaksud al maqdubi alaihim al-yahud. Yang dimaksud ad-dalin an-nasara. Berarti otomatis kita berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk seperti apa jalannya Rasul dan para sahabat tidak mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kenyataan sebaliknya, banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang dalam ibadahnya, yang dalam muamalahnya, yang dalam berpakaiannya, yang dalam uh, berjual belinya dan seterusnya mengikuti al-Yahud wan Nasara. قوله في الحديث لتتبعن Kata beliau ada tiga penguat. Ada tiga penguat. Salah satu kelebihan bahasa Arab dari bahasa lain, termasuk bahasa kita Indonesia, penguat itu banyak. Kalau kita kan mungkin hanya beberapa, atau mungkin satu, sungguh. Ya, atau demi Allah, demi Allah kan bukan bahasa kita kan? Wallahi taullahi. Kalau bahasa kita sungguh aja. Selain sungguh apa? sesungguhnya sungguh dalam bahasa Arab banyak sekali ada inna ada anna ada tambah lam ada nun terakhir banyak sekali anila tattabi'unna ini saja sudah tiga ya kata beliau al-qasam al-muqaddar al-lam dan nun uh, susunan ini susunan penguat satu. Yang kedua, lam. Ada huruf lam sebelum fi'il mudhari' la tattabi'un. Kemudian terakhirnya ditambah huruf nun. Tiga penguat. Yakin sekali. Wa takdir, maka takdirnya beliau katakan, Wallahi la tattabi'unna. Ya, al-qasam muqaddar itu Wallahi. Demi Allah, sungguh. Kita tidak bisa menerjemahkan dengan kalimat lain. Paling ditambah aja, sungguh, sungguh, sungguh. Nah, itu aja kan. Kehabisan akal, mau gimana lagi? Udah tambah aja dah. Nah, akhirnya termasuk jadi uh, gaya bahasa kita. Ya. Diulang-ulang saja. Ini betul-betul sangat, sangat, sangat mengecewakan. Sangatnya diulang-ulang. Karena saking kecewanya. Nah, Nggak ada bentuk lain. Ya. Bahkan mengatakan sangat mengecewakan sekali katanya salah. Eh. Udah sangat pakai sekali. Gitu. Malah salah. Dalam bahasa Arab, di awal, di akhir, dan itu benar. Gitu. Karena memang bertingkat. Betul-betul kaya sekali. Maka betullah ucapan para masyayikh bahwa jika bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa lain, maka menjadi kurang nilainya. Jika bahasa lain diterjemahkan dalam bahasa Arab, maka menjadi bertambah nilainya. Oleh karena itu kaum muslimin waktu itu terkagum-kagum, ini yang ber, yang ilmuwan ya, yang berilmu ya, yang pelajarnya. Para pelajar kaum muslimin hari itu terkagum-kagum merasa hebat dengan tulisannya Aristoteles, Socrates ketika uh, dibaca oleh kaum muslimin karena dalam bahasa Arab. Ya. Ini salah satu musibah besar yang menimpa kaum muslimin atas perintah Khalifah Al-Ma'mun menerjemahkan tulisan Aristoteles, Socrates, Plato ke dalam bahasa Arab. Maka mulailah kaum muslimin membaca eh, pikiran-pikiran, uh, tulisan-tulisan, ide-ide dari Socrates, Plato dan seterusnya dalam bahasa Arab. Naik gitu. Maka kaum muslimin banyak yang tertarik. Kalau baca dalam bahasa aslinya uh, Latin uh, mungkin tidak seperti itu. Nah, ini para imam ahlul Luka. Di antara buktinya lagi ucapan Al-Imam Syafi'i. Para ulama sepakat berdasarkan ucapan Ibnu Ishaq bahwa Imam Syafi'i hujjatun fil lughah. Hujjah dalam masalah bahasa apapun fatwa beliau tentang lugoh ini dipegang oleh para ulama. Oleh karena itu eh, bantahan ahlus sunnah terhadap ucapan-ucapan ulama asyariah yang mengatakan istawa menjadi istaula itu dengan berpegang ucapan al-Imam Syafi'i. Mana ada Imam Syafi'i mengatakan, mengatakan istawa itu istaula gitu. Karena Imam Syafi'i hujjah fil luqa. Umumnya syariah kan ta'dim terhadap Syafi'i. Saya Suhaimi mengatakan tidak ada firqah di muka bumi ini yang tidak menerima Syafi'i. Yang menolak al-Imam Syafi'i. Kecuali Rafidah barangkali. Ya, maka yang lain oh, menerima al-Imam Syafi'i. Hujjatun filugah. Nah, Imam Syafi'i sendiri yang merupakan hujjah dalam masalah bahasa ini, beliau mengatakan tidak ada yang menguasai bahasa Arab dengan sempurna, tidak ada. Kecuali kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah diajari langsung oleh Allah lewat Jibril tentang bahasa Arab ini. Maka berapa banyak orang Arab, para sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Mahwal wahnu ya Rasulullah?" Wahan itu apa ya Rasul? Padahal wahan bahasa Arab. Bukan bahasa lain, tapi masih nanya kepada Nabi. Nabi bisa jawab karena diberitahu langsung oleh Allah, "Wahan itu bahasa Arab." Artinya hubbud dunia wa karahiyatul maut. Itu bahasa Arab. Bukan bahasa mana, bahasa Arab. Dan seterusnya. Ya. Yeah. Sunana man kana qablahum fiha riwayatan. Sunana man kana qablakum uh, ada dua riwayat. Uh, sunan dan sanan. Ada dua riwayat, sunan dan sanan. Kalau sunan, jamak dari sunnah. Sunnatun, sunnatani, sunanun. Jadi sunan jamak dari sunnah. Kalau sanan, uh, sunnah itu artinya apa? Faham antum ya? al Kalau sanan, itu mufrad. Ya, artinya at-tariq, jalan. Uh, sama dengan fanan. Sabab. Sababun jamaknya apa? Sabab jamaknya asbab. Asbab. Fanan, fananun jamaknya afnan. Maka sanan jamaknya asnan ya asnan wa qawluhu man kana qablakum ay minal umam umat-umat sebelum kalian man kana qablakum asal katanya orang sebelum kalian tapi harus difahami umat ya umat dan yang dimaksud di sini lebih khusus lagi yaitu Yahudi dan Nasrani berarti kaidah seperti ini oh, kalimatnya umum tetapi yang dimaksud khusus ini harus terus dipakai baik dalam memahami Al-Quran dan hadis sebab kalau tidak sanal mangkana qablakum berarti kaum Ad kaum Samud kan gitu ya kaum Ad kaum Samud kan termasuk umat sebelum kita Ah, berarti ini kalimatnya umum. Tetapi yang dimaksud khusus. Ya. Ada juga kalimatnya khusus, tapi yang dimaksud umum. Ya. Ini tidak mungkin bisa diketahui tanpa penjelasan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam dan pemahaman para sahabat ridwanu alaihim jami'an laisa ala zahirihi ini tidak seperti zahirnya tidak seperti zahirnya kata beliau bal huwa am makhsus ini adalah umum yang dihususkan li'annana law akhadna bi zahirihi kanat jami'u hadhihi al-ummati tattabi'u sunana man kana qablaha sebab jika kita ber pegang dengan zohir uh, eh, lafad di atas, berarti seluruh umat ini, seluruh umat ini akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Kenyataan kan tidak. Sebagian kan. Padahal kata sebagian tidak ada di hadis di atas. La tattabi'unna ah, sungguh kalian. Berarti kan semua. Gitu. Lakinnana naqul akan tetapi kita katakan innahu ammun maksusun itu adalah am yang dihususkan. Kalimatnya umum tetapi maksudnya khusus. Lianna fi hadhihi ummati man la yattabi'u kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق Kenapa bisa tahu bahwa ini tidak umum? Bukankah dengan membaca sabda Nabi ini maka bisa disimpulkan bahwa seluruh umat ini tanpa terkecuali akan mengikuti Yahudi dan Nasrani? Sedikit dan banyaknya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi semuanya akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Mestinya difahami seperti itu. Tidak. Kenapa? Karena ada dalil lain. Nah, para ulama bisa tahu seperti ini karena para ulama membaca semua dalil. Beda seperti kita. Kita baru baca satu dua ayat, satu dua hadis, lalu menyimpulkan ini berbahaya. Oleh karena itu kita membaca hadis, membaca ayat dengan mengikuti petunjuk para ulama agar kita tidak menyimpulkan sesuatu yang salah. Lianna fi hadhil ummah karena di kalangan umat ini ada satu kelompok yang dijamin oleh Allah bahwa kelompok ini terus berada dalam kebenaran. Kalau kelompok ini mengikuti Yahudi dan Nasrani dalam beberapa hal berarti tidak berada dalam kebenaran. Ya, la tazalu ta'ifatum min ummati uh, akan selalu ada kelompok dari kalangan umatku ini yang selalu berada dalam kebenaran. Ini janji Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد يقال إن الحديث على أمومه وأنه لا يلزم أن تتبع هذه الأمة الأمم السابقة في جميع سننها. Uh, ada juga yang mengatakan bahwa sebagian umat ini uh, akan mengikuti umat-umat Yahudi dan Nasrani tetapi tidak secara umum bal ba'dul ummati yattabi'uha fi syai'in wa ba'dul ummati yattabi'uha fi syai'in akhar sebagian dari umat ini akan mengikuti Yahudi dan Nasrani dalam satu masalah sebagian yang lain, masalah yang lain. Ada orang yang tidak mau menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Berarti dia tidak mengikuti Yahudi dan Nasrani, gitu kan? Tapi dia uh, berulang tahun misalnya. Nah, di di tempat lain dia mengikuti Yahudi dan Nasrani. Walaupun di tempat lain dia tidak mengikuti Yahudi dan Nasrani, tapi di tempat lainnya dia mengikuti Yahudi dan Nasrani. وحين إذن لا يقتضي خروج هذه الأمة من الإسلام dan ketika itu tidak otomatis umat ini akan keluar dari Islam tidak mentang-mentang mengikuti Yahudi dan Nasrani maka pasti keluar dari Islam kafir tidak tidak. Kita harus menimbang dengan timbangan yang syar'i. Jangan ucapan kita melampaui batas. Jangan seperti orang Khawarij dengan kebesaran semangat mereka mencintai kebenaran menyebabkan mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang batil. وهذا أولى لبقاء الحديث على أمومه ومن المعلوم أن من ترك من كان قبلنا ما لا يخرج من الملة مثل أكل الربا والحسد والبغي والكذب ya contohnya beliau memberikan contoh makan riba orang yang makan riba berarti mengikuti siapa Yahudi dan Nasrani orang yang hasad mengikuti siapa? Yahudi dan Nasrani. Orang yang iri, orang yang berbohong mengikuti siapa? Yahudi dan Nasrani. Apakah dengan bohong, dengan makan riba, dengan hasad otomatis kafir? Tidak. Tidak. Ya. Ini semua tidak e, mengeluarkan e, seseorang dari Islam. Ya. Ah, adapun ada beberapa hal yang bisa mengeluarkan seorang muslim dari Islam dan itu mengikuti Yahudi dan Nasrani sebagaimana penjelasan berikutnya.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 Yang pertama dosa maksiat tetapi belum keluar dari Islam seperti makan riba, hasad, dusta dan lain-lain. Yang kedua, ma yukhriju 'anil millah yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam seperti menyembah berhala ibadatil awtan menyembah berhala menyembah tagut berarti mengikuti Yahudi dan Nasrani dan ini menyebabkan seseorang keluar dari Islam Kemudian as-sunan hiya at-tara'iq. Yang dimaksud dengan sunan adalah at-tara'iq, jalan-jalan jalan yang ditempuh. Wa hiya mutanawwi'atun, ini bermacam-macam. Minha ma huwa i'tida'un 'ala haqqil khaliq wa minha ma huwa i'tida'un 'ala haqqil makhluq. uh, ada yang berhubungan dengan hak khalik, ada yang berhubungan dengan hak makhluk. Wala nasta'ridu syai'an min hadhihi sunan. Beliau memberikan beberapa contoh. Min hadhihi sunan di antara sunnah-sunnah itu adalah ibadatul kubur was salihin Beribadah, beribadah di atas kuburan orang-orang soleh, mengibadati kuburan dan orang-orang soleh. Orang-orang soleh dijadikan objek ibadah. Kuburan dijadikan objek ibadah. Ini kebiasaan Yahudi dan Nasrani. فإنها موجودة في الأمم السابقة ini didapati pada umat-umat terdahulu diawali dari menjelang zamannya Nabi Nuh sebagaimana pembahasan yang sudah lewat. Waqad wujidat fi hadhihi ummah dan ini ada pada umat ini. Kita dapati umat ini sebagiannya menyembah kuburan. Kuburnya Imam Syafi'i, kuburnya uh, oh, Husain, kuburnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika tidak dijaga, maka sebagian kaum muslimin menjadikan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat ibadah dan ini haram. Kemudian beliau membawakan apa yang terdapat dalam surah Nuh وقالوا لا تذرن آلهتكم mereka mengatakan Jangan kalian tinggalkan ilah-ilah kalian. Berarti menurut mereka ilah itu banyak, bukan hanya Allah. Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yagutha wa yauqa wa nasra. Jangan engkau tinggalkan wad, suwa, yaguth, yauq, nasr. Siapa mereka ini? Orang-orang saleh yang sudah meninggal yang dibangun patung-patung mereka di tempat mereka memberikan pelajaran. Orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu punya majelis. Di majelis itu dibangun patung orang tersebut. Awalnya tidak disembah, lama-lama lama disembah. Wa min dzalikal ghuluwi fis salihin kama wujida fil umam as wujida fi hadhihi al-ummah sikap gulu terhadap orang-orang saleh zaman dahulu juga diikuti oleh umat ini. Kita dapati umat ini melakukan hal yang sama, saudara-saudara kita di negeri kita ini, bahkan masih di Jakarta ini, yang uh, jauh lebih sedikit dibanding kesyirikan di Jakarta ini, dibanding dengan kesyirikan di daerah-daerah Jawa Timur misalnya, Banten misalnya, masih ada di Jakarta ini. Bagaimana di Jawa Tengah, bagaimana di Jawa Timur, di Banten, di Jakarta ini ada. Kita dapati, kita saksikan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin menyembah kuburan. Wa minha du'a'u ghairillah. Contoh lain, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah Waqad wujida fi hadhihi ummah. Umat ini, sebagian umat ini juga melakukan. Mereka oh, menyebut-nyebut, memohon kepada Nabi Isa, kepada uh, Uzair. Umat ini juga. Lihat berapa banyak saudara kita yang mengucapkan, Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh Fulan. Ya Rasulullah. Ya Jibril Padahal tidak boleh ada panggilan kecuali Ya Allah, Ya Rabb. Tidak boleh Ya Rasulullah, Ya Jibril, Ya Syahabul Qadir Jailani, Ya Imam Fulan, Imam Fulan. Tidak boleh. Hanya satu yang boleh Ya Allah. Kalau berdoa. Ya. Kecuali oh, Rasulullah masih hidup. Kita panggil Ya Rasulullah. Tentu boleh. Rasul sudah wafat. Tidak boleh dipanggil-panggil apalagi dimintai sesuatu. Kemudian bina'ul masajid 'alal kubur. Membangun masjid di atas kuburan ini dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Wa qad wujida fi hadhihi ummah Umat ini juga. Berapa banyak masjid di Jakarta ini yang ada kuburannya? Ya. Uh, sebagiannya di daerah lebih parah lagi, sengaja mereka membangun masjid di atas kuburan. Kalau di sekitar kita mungkin masjid dulu. Mungkin ya. Baru kuburan. Ini pun terlarang, haram. Yang lebih buruk lagi, kuburan dulu sudah ada. Karena kuburan ini kuburan orang saleh, kuburan orang kuburan wali, kuburan orang yang berilmu, maka mereka sengaja beribadah di atas kubur itu, maka dibangunlah masjid persis ini uh, Yahudi dan Nasrani. Uh, kemudian tentang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang uh, apa? Yang kurang ya. Saya kira ini panjang. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Kita soal jawab. Apa maksud hadis barang siapa menyerupai satu kaum maka ia termasuk kaum tersebut. Ancaman. Ancaman. Bukan kepastian bahwa jika kita makan riba seperti orang Yahudi berarti otomatis kita menjadi orang Yahudi. Tidak. Tidak. Ini ancaman takdir agar kita menjauhi riba jangan seperti orang Yahudi agar kita tidak memotong jenggot kita seperti orang Yahudi Nasrani dan seterusnya. Apakah boleh kita menguburkan hewan di pekarangan rumah atau masjid atau memang hewan mati tidak perlu dikubur? Tidak ada syariatnya. Hewan mati tidak ada syariatnya diapakan. Ya, mau dikubur, mau dibuang ke kali dan seterusnya tidak ada kalau toh ngubur, maka karena ilat saja. Agar tidak bau, agar tidak menimbulkan penyakit, gitu. Kalau misalnya bisa dibuang ke laut atau ke kali, dan itu tidak menimbulkan masalah, nggak masalah. Tidak ada syariatnya. Berarti ketika mengubur hewan, karena itu bukan syariat, maka tidak disebut sebagai kuburan uh, yang dilarang. Oleh karena itu jangan dikasih tanda ya kalau kasih tanda itu ada kuburan tuh jangan sholat di situ kuburan sapi ya kuburan uh, kucing ya bolehkah berwudu di tempat yang tempat wudu dan tempat buang air besar menjadi satu boleh tidak ada masalah tidak ada masalah tidak ada masalah sedikit pun tidak ada Eh, larangan ya karena wudhu di mana saja bebas yang penting dengan air Apakah ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang mati harus dikubur di tempat pemakaman? Iya. Iya, betul. Karena seluruh sahabat dikubur di Baki. Kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Bakar dan Umar. Berarti keumuman memang kaum muslimin harus dikubur di pemakaman umum. Ya. Yeah. Maka di halaman rumah, di belakang rumah ini tidak boleh. Ya, yeah, dipindahkan kalau memang oh, bisa dipindahkan. Saya kira bisa. Kan sudah dibahas oleh beliau bagaimana dampak negatif dari uh, kuburan yang ada di rumah-rumah pribadi. Di lingkungan saya di lingkungan saya ada iuran kematian. Jika dalam keluarga keluarga anggota peserta ada yang meninggal, maka mendapat 2 juta. Jika peserta berhenti ke anggotaannya, maka dikembalikan seluruh iuran. Apakah ini syar'i? Eh, ini ibadah apa dunia menurut antum? Ya. Ini masalah ibadah mahdhah apa ghairu mahdhah? jawab ghairu mahdhah. Eh? Kan agar si orang yang terkena musibah uh, diringankan kan? Kan butuh membeli kain kafan dan seterusnya. Kalau ini rumah maghdoh, maka nunggu perintah apa nunggu larangan? Nunggu larangan. Ya. Larangan tidak ada kalau memang itu perlu. Ya. Uh, maka pertanyaannya bukan syar'i ya. Syar'i itu kan sesuatu yang dicontohkan. Ya. Berarti lebih ke ibadah mahdoh. Apakah ada dalil bahwa tanggal 10 Muharram sebagai hari anak yatim? Tidak ada. Ini bid'ah yang muncul setelah pembunuhan terhadap Husain. Setelah dibantainya Husain, maka timbul dua bid'ah. Satu sama lain saling bertentangan. Yang satu bid'ah ratapan, sedih, meratapi kematian Husain dengan cara memukul-mukul wajah, mem- melukai badan sendiri. Ini bid'ahnya uh, Syiah Rafidah. Yang kedua, lawan katanya, sebaliknya. Dengan terbunuhnya Husain maka bersuka cita ini buruk sekali bid'ahnya Hajjat bin Yusuf dan Ubaidillah bin Ziyad. Bersuka cita. Ah, dua-duanya membuat hadis palsu. Muncul hadis-hadis palsu dari dua bid'ah besar ini. Hadis palsu yang dibikin orang-orang Syiah mengatakan langit memerah. Tidak ada batu kecuali ketika dibuka batu itu mengeluarkan darah di hari terbunuhnya Husain. Ini kadzab, dusta bohong. Karena terbunuhnya Husain lebih kecil dari terbunuhnya ayahnya Ali. Ya, Ali jauh lebih mulia dari Husain, tidak seperti itu. Umar, terbunuhnya Umar, Utsman Umar, tidak seperti itu. Ah, sebaliknya Hajjat bin Yusuf dan Ubaidillah bin Ziyad membuat bid'ah yang sebaliknya yaitu senang-senang maka mereka membuat hadis-hadis palsu barang siapa yang tersenyum di hari itu 10 Muharram maka begini-begini barang siapa yang pakai baju baru, baju bagus di 10 Muharram itu maka selama tahun setahun ke depan akan terus memakai baju bagus. Jika makan masak yang enak di hari itu maka setahun ke depan akan terus masak enak. Ini hadis-hadis palsu. Ah termasuk ini. Maka barang siapa yang senang memberikan makanan kepada anak yatim di 10 Muharram itu maka pahalanya besar sekali. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim maka dapat pahala sesuai dengan jumlah rambut yang dia usap dan seterusnya. Semuanya dusta palsu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dua-duanya dibongkar habis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang dua bid'ah besar ini. Ya, tidak ada apa-apa di tanggal 10 Muharram kecuali puasa Ashura. Ya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan. Puasa Ashura ini sebelum Muharram wajib dulu. Sebelum turun Al-Baqarah 183 ini wajib. Setelah diwajibkannya puasa Ramadan, maka puasa Ashura ini menjadi tidak wajib tapi menjadi sebaik-baik puasa setelah Ramadan sabda Nabi alaihi salatu wassalam sebaik-baik salat setelah lima waktu adalah salat tahajud salat malam sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah 10 Muharram hanya ada itu puasa cukup ya adapun sejarah ada diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun dan seterusnya ah, ini kan sejarah bukan syariat yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun syariat yaitu tadi tang, e, berpuasa. Kalau ditambah dengan tanggal sembilannya maka itu lebih baik kata Nabi agar tidak e, sama dengan orang Yahudi. Saya pernah mendengar bahwa jika seorang meninggal maka satu minggu setelah meninggal rohnya masih berada di sekitar rumah. Tidak benar. Tidak benar oh, bahkan ada riwayat lain lagi ya oh, tiga hari masih ada sekitar kamarnya seminggu sekitar rumahnya 40 hari di halaman rumahnya 100 hari ya nggak jauh lagi ya di lingkupan RT-nya ini ngarang dusta kadzab ya oleh karena itu membik mereka membuat acara-acara tiga harinya, tujuh harinya, empat puluh harinya. Ini agamanya orang-orang Hindu. Agamanya orang-orang uh, di negeri kita ini sebelum datangnya Islam. Adapun Islam tidak mengenal seperti itu. Apa hukumnya memberi kado ulang tahun pada anak yang masih kecil? Tiga tahun. Haram, tidak boleh. Ulang tahun ini tidak boleh ada apapun. Ya, bahkan lupakan kata ulang tahun itu. Maka yang paling selamat jangan diingat-ingat anak antum lahir e, tanggal berapa, bulan berapa. Termasuk antum. Ini selamat. Ya, apa untungnya ingat? Ntar kalau ada apa ya gampang buka KTP apa catat di handphone jangan diingat-ingat. Kalau ingat ya syubhat. Ya, orang-orang jangan sampai ada yang tahu. Ini hari ini menjadi sesuatu yang lumrah di kalangan kaum muslimin, padahal itu perbuatan Yahudi dan Nasrani. Apakah yang dimaksud orang-orang munafik memiliki penyakit dalam hatinya? Penyakit terbesar dalam hati apa? Penyakit terbesar syirik, kufur ini penyakit hati terbesar. Ada di mana? Ada di orang-orang munafik. Sementara dohirnya kan tidak. Dohirnya sholat, jumatan, ikut berjihad bersama Nabi bahkan. Tapi dalam hatinya penyakit yang terbesar yaitu kufur syirik. Karena orang munafik kan menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Maka mereka disebut mempunyai penyakit hati. Sementara Abu Jahal Abu Lahab yang jelas-jelas kafir e, tidak disebutkan karena lebih berbahaya si munafik ini. Orang yang jelas-jelas kafir, maka kaum muslimin tidak tertipu. Kaum muslimin tertipu oleh orang munafik. Luarnya muslim, dalamnya kufur. Ada yang mengatakan bahwa makam Nabi dihias Bernak, benarkah perkataan itu? Setahu saya adanya larangan menghias kubur. Maksudnya eh, syar'inya atau apa? Kalau syar'inya ya jelas terlarang. Tidak boleh ada apa-apa di atas kubur kecuali batu atau kayu kalau tidak ada batu. Maka yang lainnya tembok, eh, tulisan, eh, bangunan termasuk hiasan tidak boleh. Kalau sekarang ada, sekarang ini makam Nabi di atasnya ada ini ada itu. Dalil bukan? Dalil bukan? Bukan. Apa yang ada hari ini, apa yang ada di Saudi, apa yang ada di Indonesia, apa yang ada di MUI dan seterusnya bukan dalil. Dalil adalah qala Allah wa qala Rasul fahmi sahabat. Di luar itu bukan dalil. Ya, apa yang ada di Masjid Nabawi, apa yang ada di Masjidil Haram bukan dalil maka jika di Masjidil Haram ada saf perempuan di depan saf laki-laki, ya, ini bukan berarti itu boleh. Itu kesalahan, kesalahan besar. Dan para ulama mengatakan itu salah. Ya, jangan uh, mengatakan sesuatu tanpa dalil. Untuk Masjidil Haram boleh. Ya, uh, melewati orang yang sedang sholat untuk Masjidil Haram boleh ini uh, ucapan tanpa ilmu. Sama. Siapa yang mengatakan seperti itu harus dengan dalil. Benarkah ada larangan sholat berjamaah dengan posisi imam lebih tinggi dari makmum? Tidak tahu ya. Eh, saya kira tidak ya. Tidak ada keterangan seperti itu. Uh, tidak ada faidahnya kan. Lebih tinggi buat apa? Kalau dengan kalau dengan keyakinan bahwa imam itu harus lebih tinggi, tentu keyakinan yang salah. Tapi karena satu dan lain hal, memang masjidnya seperti itu untuk menghemat tempat atau apa, nggak masalah. Tidak diatur. Wallahu a'lam Ya, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.